Kaum muslimin, hukaman wa mahkumin, rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bahas pada sesi pertama bahwa menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia ini bahkan menjaga stabilitas seluruh dunia adalah dengan menebar rahmat dan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam, dalam agama. Allah mengutus Rasulnya untuk menebar rahmat. Dan beliau juga menyatakan aku tidak diutus menjadi tukang laknat. Tetapi aku diutus untuk penebar rahmat. Dan juga termasuk di dalam rahmat adalah kita menasahati seluruh kaum muslimin hukaman wa mahkumin apakah sebagai penguasa ataupun rakyat jelata agar mereka kembali pada Quran dan sunnah kembali pada dalil agar jangan kebablasan agar ada tali kekang yang mengendalikan terbimbing dengan dalil-dalil dengan hujah karena agama tidak dibangun di atas hawa. Agama tidak dibangun di atas hawa nafsu, kemarahan atau emosi. Agama dibangun di atas dalil-dalil. Walaupun kita marah semarah-marahnya. Tetapi kalau Allah bilang tidak halal darahnya, jangan ditumpahkan darahnya. Walaupun kita benci sebenci-bencinya, kalau kata Allah tidak boleh. Karena ini bulan suci, tanah suci, hari yang suci. Maka jangan. Harus dikalahkan hawa nafsunya. Harus dikalahkan emosinya. Sehingga para ulama menjuluki mereka-mereka yang kebablasan. Seperti kuda larat. Tanpa tali kekang. Mereka dijuluki dengan ahlul ahwa Dijuluki dengan pengekor hawa nafsu. Apakah bentuknya Syiah Rafidah atau bentuknya Khawarij para kaum pemberontak yang mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin ataupun bentuknya kelompok sesat lainnya yang menumpahkan darah maka mereka para ulama menyebut dengan satu kata ahlul ahwa para pengekor hawa nafsu karena mereka bergerak berjalan menyerang sesuai dengan hawa nafsu, bukan sesuai dengan dalil. Adapun mereka yang mengikuti dalil, mereka yang mengikuti hujjah dijuluki dengan ahlus sunnah sepanjang masa. Dan diiringi kalimat ahli sunnah dengan wal jamaah. Apa maknanya al jamaah? Yang tetap menjaga al jamaah. Ahlu sunnah karena memang mereka berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW. Yaitu sunnah wal jamaah karena mereka tetap di dalam jamaah dan mereka tidak melepaskan diri dari jamaah. Wal jamaah memiliki dua makna. Bisa memiliki jamaah adalah jamaatul ula, jamaatul sahabah, jamaah para sahabat ridwanul alaihi majma'in dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Itu al jamaah. Dengan dalil apa yang sering kita baca, sering kita dengar. Satastariku ummati ala sab'ina firqah. Kulluhum finnar illa wahidah. Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Yaitu al-jamaah. Ditanya ya Rasulullah. Siapa al-jamaah? Dijawab ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Jamaah adalah jamaah Rasulullah dan para sahabat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah pemahaman jamaah yang pertama ini berarti siapa yang memahami agama sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya berarti mereka bersama jamaah. Siapa yang memahaminya seenak hawa nafsunya sendiri, maka mereka keluar dari jamaah atau dijuluki ahlul ahwa. Ini makna pertama. Dengan makna pertama ini Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu taala anhu, "In kunta 'alal haq, fa antal jamaah wa in kunta wahdak." Kalaupun engkau sendirian, kalau engkau di atas kebenaran, maka engkau jamaah. Engkau adalah jamaah walaupun kau sendirian. Kalau engkau di atas kebenaran. Mengapa? Karena kalau engkau di atas kebenaran berarti engkau salah satu dari jamaah yang isinya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kamu ikut mereka. Bergabung dengan mereka. Walaupun terpisah waktunya, terpisah zamannya. Tapi engkau bersama mereka. Di dalam jamaah mereka. Ini mana yang pertama. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa jamaah Yang seperti aku dan para sahabatku. Makna kedua, yang juga diantaranya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kata beliau alaika atasmu untuk tetap taat pada penguasamu dan jangan engkau memisahkan diri dari jamaah. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, maka dia akan mati dengan mati jahiliyah. Disebutkan dalam hadis, "Man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jamaah mata mitatan jahiliyah." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dilalul Jannah. Siapa yang memisahkan diri dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, maka dia matinya mati jahiliyah. Perhatikan. Yang tadi dikatakan jamaah aku dan para sahabatku. Sekarang kata Nabi, siapa yang keluar dari ketaatan penguasa? wafarokal jamaah dan memisahkan diri dari jamaah. Maka matinya mati jahiliyah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum bit wal jamaah fa innaha hablullahil matin." Wahai manusia, atas kalian untuk taat pada penguasa kalian dan tetap bersama jamaah karena itulah tali Allah yang sangat kokoh. Tafsir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang tali Allah ternyata kaum muslimin dan penguasanya. Kaum muslimin dan penguasanya. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ada beberapa tafsiran yang tidak bertentangan, beberapa tafsiran yang saling mendukung. Yaitu pertama tafsiran tali Allah adalah Al-Quran. Berpeganglah dengan Al-Quran dan jangan bercerai-berai. Atau berpeganglah dengan Quran wa sunnah dan jangan bercerai-berai. Atau tafsiran yang berkata bahwa tali Allah adalah Islam. Wa Ta'simu bil Islam. Berpeganglah kalian dengan keislaman. Jangan bercerai-berai. Ternyata di antara tafsirnya adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud atas kalian untuk tetap taat pada penguasa kalian dan tetap bersama kaum muslimin karena itulah tali Allah yang sangat kuat tali Allah wala tafarraqu dan jangan bercerai-berai lepas dari Quran dan sunnah bercerai-berai lepas dari hujah dan dalil bercerai-berai lepas dari keislaman akan terpecah belah lepas dari penguasanya akan terjadi perpecahan-perpecahan. Sebagaimana tadi tafsir tentang tali Allah, atau tentang jamaah itu dua, maka tentang tali Allah juga dua. Tentang al-jamaah, ada jamaah bermakna pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Berarti diistilahkan yang demikian adalah maknawiyah. Maknawiyah itu sesuatu yang sifatnya maknawi, bukan hissi abstrak. Ada yang kedua, yaitu al-jamaah bermakna persatuan di bawah satu penguasa. Penyatuan mereka, ketaatan mereka, kesetiaan mereka di bawah penguasa muslim itu juga al-jamaah. Dan sama-sama, kalau keluar terjadi perpecahan. Siapa yang keluar dari jamaatul ula, keluar dari pemahaman para sahabat keluar dari sunnah, keluar dari hujjah, akan terjadi perpecahan-perpecahan. Sebagaimana Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Demikian pula yang kedua, kalau lepas dari penguasa muslim lepas dari jamaah kaum muslimin wa imamahum juga terjadi perpecahan-perpecahan. Terjadi dua ilia, negara-negara kecil akan terpecah-pecah dan tentunya akan semakin lemah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takunu minal musyrikin minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka menjadi beraliran-aliran. Disuruh untuk bersatu di bawah Quran was sunnah, bersatu di atas jalan yang lurus, bersatu di bawah satu penguasa dan jangan bercerai-berai. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Disuruh untuk tetap bersama jamaah dan dilarang untuk berpecah belah. Untuk menjaga kebersamaan, untuk menjaga al-jamaah. Jangan merusaknya, jangan memecah belah. Al-jama'atul rahmat wal furqatu azab. Kebersamaan di dalam jamaah adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal furqatu adab, sedangkan perpecahan itu adab. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya rahimahullah. Maka Rasulullah SAW terus menerus berpesan. Bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Peganglah kalian bersama kaum muslimin dan jangan kalian tinggalkan. Tetaplah bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Jangan kalian meninggalkan mereka, jangan memisahkan mereka. Memisahkan diri dari mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man kharaja min taah siapa yang keluar dari ketaatan, saya tidak mau lagi taat pada penguasa. Keluar. Saya tidak mengakui adanya penguasa. Kemudian bikin negara dalam negara. Bikin negara Islam Lampung. Negara Islam Surabaya. Dinasehati oleh para sahabat Ridwanullah alaihim majma'in. Ma yakrahuna fil jama'ah khairun mimma yuhibbuna fil furqah apa yang mereka benci, apa yang mereka tidak sukai, tetapi bersama jamaah itu lebih baik daripada apa yang kamu sukai tetapi bersama perpecahan. Catat itu. Dan itu masih ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dinukil oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya syariah halaman ke-13. Karena langsung buka Al-Ajurri Isinya pertama kali tentang masalah khawarij, bahaya khawarij, pemikiran khawarij. Maka diingatkan di sana nukilan dari Abdullah bin Mas'ud setelah menyatakan ayyuhan nas alaikum bil jamaah alaikum bil ta'ati wal jamaah fa innaha hablullah wahai manusia tetaplah taat dan tetaplah bersama jamaah Jangan memisahkan diri dari mereka. Karena itu tali Allah yang sangat kuat. Yang Allah perintahkan dengannya. Apa yang kamu benci bersama jamaah lebih baik daripada apa yang kamu sukai bersama perpecahan. Ikhwanifiddina azakullah kelihatannya mereka tidak percaya kecuali harus nyoba. Padahal kalau sudah nyoba sulit untuk kembali. Mengapa mereka tidak yakin dengan ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud? Kenapa tidak cukup percaya dengan dalil-dalil? Qala Allah wa qala Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an, ternyata tali Allah di samping makna syariat makna Quran wa Sunnah juga maknanya adalah jamaah kaum muslimin dan penguasanya dengan tafsir sahabat, dengan tafsir salaf. Yang berarti makna alaikum atau wa'tasimu bihablillahi jami'an hendaklah kalian bersama-sama berpegang dengan tali Allah maknanya sama-sama berpegang dengan syariat Allah dan sama-sama sabar di bawah penguasa muslim agar jangan terjadi kehancuran sebuah negara, agar jangan sampai goyang persatuan, agar jangan sampai hancur ukhuwah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan yang lurus, ikuti. Wa la tattabi'u subul, jangan ikuti jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Artinya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu jalan yang lurus. Ikutilah dia. Kalau ikuti pemahaman lain, pemahaman yang menyimpang atau tidak mengikuti Quran, mengikuti ucapan lain, tidak mengikuti sunnah, mengikuti ucapan lain, itu semua subul. Jalan-jalan lain, itu semua subul. Bukankah, bukankah, bukankah, kalau begini harus begitu, kalau begitu harus begini, besok kita serang. Nggak ada dalil. Wallahi ketika mereka membuat daurah, kajian-kajian, di zaman tahun 80-an dulu, Pernah saya tahu kajian mereka. Yang dibaca bukan hadis-hadis, ayat-ayat, bukan kitab. Yang dibuka album kenangan. Isinya foto-foto dan clipping koran. Lihat kalian, ini Soeharto ketika di sana. Ini bukti dan ini lagi kejadian di sini. Itu isinya. Dari awal sampai akhir. Ini bukti kalau mereka kafir, tohut halal darahnya. Ajib kajian clipping koran. Wartawan itu perlu dilihat apakah termasuk rawi yang siqah atau tidak siqah. Jujur atau tidak jujur, terpercaya atau tidak terpercaya. Dia sampaikan apa adanya atau ditambahi, atau dikurangi, atau disesuaikan dengan misi. Apakah bisa diterima semua riwayat? Ya أيها amanu آمنوا akum fasiqun binabain بنبأ Wahai kaum muslimin, wahai manusia, wahai orang yang beriman. Kalau datang kepada kalian berita dari orang fasik, maka periksalah. Dan itu kejadian di zaman para sahabat. Artinya, di zaman kita kemungkinan fusak membawa berita dengan ditambahi atau dikurangi itu sangat mungkin dan besar kemungkinannya. Apalagi setiap satu penguasa ada lawannya. Setiap satu kelompok berkuasa ada orang-orang yang menentangnya selalu. Ada oposisinya. Dan mereka membawa berita apapun yang bisa mendukung dan menjatuhkan lawannya. Sehingga barakallahu fikum. Ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Harus dengan hujah. Harus dengan dalil. Nahkum ala zahir. Wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi dohirnya, Allah yang akan menghukumi batinnya. Dohirnya masih salat, cukup. Itu yang jelas. Dilihat mata. Umrah, haji, Masya Allah, puasa. Apalagi? Itu semua rukun Islam. Ada prinsip-prinsip Islamnya. Dan setiap salat bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kurang apa? Tapi mungkin dia pura-pura tinggalkan. Mungkin, mungkin, mungkin. Barangkali bisa jadi tinggalkan bisa jadi mudiaman. Demikian kata ulama ketika ada orang yang bertanya pada ulama, orang itu berkata, "Tapi bisa jadi, tapi bisa jadi." Utruk ayu aroaita kafil Yaman. Tinggalkan ucapanmu bisa jadi itu di Yaman sana. Jangan bawa ke sini. Karena kebetulan dari Yaman dia. Itu urusan yang tidak pasti, mungkin, mungkin. Tinggalkan yang meragukan, pegang apa yang meyakinkan. Itu juga dalil. Kata Nabi SAW, "Dakma yaribuk ila ma yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Baik, tinggalkan yang meragukan apa yang tidak meragukan. Sehingga ada ucapan di markas beliau-beliau ragu-ragu, mundur. Kalau memang demikian keadaannya, harus pasti, harus jelas. Harus jelas. Tidak bisa menghubungi sesuatu dengan mungkin, barangkali, mungkin dia pura-pura, mungkin dia itu terpaksa, mungkin hanya dibilang begini supaya bilang begitu. Itu barakallahu fikum adalah su'udhan kamu. Yang masih ada sekian kemungkinan. Tetapi yang bohir dan pasti jelas, mereka masih salah. Beranikah engkau membunuh seorang yang masih salat? Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita bicara tentang menebar rahmat, yang kedua kita berbicara tentang tetaplah bersama jamaah. Dan tetaplah kita bersama jamaah, artinya jangan kita keluar dan memisahkan diri dari jamaah. Dan kita harus bantu, membantu, dukung, mendukung, mempertahankan al-jamaah jamaah kaum muslimin wa imamahum. Kelompok kaum muslimin dan imamnya. Tapi penguasanya begini, menghukum dengan begini, dengan begitu. Saya tanya kepadamu, apakah dia penguasa? Dia ya, memang penguasa. Muslim? Muslim. Ya berarti penguasa muslim. Mau apa lagi? Tidak mungkin mereka bisa untuk menggerakkan rencana mereka, kaum khawarij, kecuali dengan pengkafiran. Kalau tidak dengan pengkafiran, mereka buta tuli bisu, tidak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa. Maka ciri mereka adalah mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan merata. Pemimpinnya togut kafir, anak buahnya semua kafir, yang di bawahnya pendukungnya kafir, yang ikut bersamanya kafir, yang setuju dengan mereka kafir, yang tidak mengkafirkan mereka maka kalian kafir. Habis. Tidak tersisa kecuali mereka sendiri. Tidak tersisa kecuali mereka sendiri. Ini khonunina azakullah di mana-mana khawarij seperti itu. Khawarij yang di Suriah, khawarij yang di Yaman, khawarij yang dimanapun seperti itu. Sama. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada dalil. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah berpesan dan mengingatkan agar kita tetap bersama jamaah Hudzaifah ibn Yaman bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah manusia bertanya tentang kebaikan-kebaikan sedangkan aku bertanya tentang kejelekan karena aku takut aku terjerumus di dalamnya dulu kita di dalam kejelekan kemudian datanglah kebaikan Islam apakah setelah datangnya kebaikan Islam ini akan datang lagi kejelekan iya kata Nabi akan muncul nanti kejelekan. Duat ala abwabi jahannam, dai-dai ke pintu neraka. Bayangkan dai tapi mengajaknya ke pintu neraka. Man ajabahum qadabuhu fiha. Siapa yang menyambut ajakannya akan dijerumuskan dalam neraka. Sampai-sampai Hudzaifah ketakutan ya Rasulullah. Kalau aku sempat menemui zaman tersebut, bagaimana? Apa yang aku lakukan? Qala talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Tetaplah engkau sabar bersama kelompok kaum muslimin dan imamnya dan penguasanya. Tetaplah engkau bersama kaum muslimin dan penguasanya. Ini yang diajarkan. Ilan takun jama'atun wala imam. Ya Rasulullah bagaimana kalau nggak ada jamaah, nggak ada imam? Artinya sudah keos. Sudah kacau. Sudah terjadi perpecahan-perpecahan kelompok. Apa kata Nabi? I'tazil tilkal firaq. Tinggalkan semua kelompok. Disuruh menjauh dari semua kelompok yang sedang bertikai, berperang, menumpahkan darah. Walaupun engkau mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Artinya sudah sendirian di gunung, ngungsi. Mengapa? Kau yang diajar kalau Nabi ngungsi, tidak lawan saja. Tidak, karena ini fitnah. Perpecahan kaum muslimin. Mau memerangi yang sana mereka muslimin, yang memerangi yang sini mereka muslimin. Dari sini Allahu Akbar, dari sana Allahu Akbar. Mau gimana? Mau apa? Sama seperti pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah Radiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW menghabarkan kepadanya bahwa bagaimana pendapatmu ya Abu Hurairah. Abu Hurairah lagi tidur tenang di masjid, di pasir. Masya Allah, aman negeri, tenteram. Tapi Nabi mengingatkan ketika dibangunkan dengan kakinya ya Abu Hurairah. Bagaimana pendapatmu kalau hijarat zaid padang batu, batu disebut batu zaid karena dia seperti berminyak, mengkilat, hitam mengkilat. Kalau hijarat zaid ini semua tergenang darah, terjadi fitnah pertumbuhan darah, bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, apakah aku hunuskan pedang melawan mereka?" Jangan, kata Nabi. Jangan. Talzam baitak, engkau tetap di rumahmu. Ya Rasulullah, indukhila alayya, bagaimana kalau rumahku dimasuki mereka? Para pengacau-pengacau itu i'ti man anta minhu pergilah ke tempat kamu berasal suruh mudik bersama membawa pedang idan syarakta kalau engkau membawa pedang berarti kau ikut jangan ikut subhanallah saya duduk di majlisnya Syekh Rabi ketika awal terjadi fitnah Suriah ada yang datang dari sana bagaimana ya Syekh tetap di rumah kalau kami dimasuki bagaimana? Kamu ngungsi bersama pengungsi. Subhanallah jawabannya persis dalam hadis ini sama. Fitnah. Di sini muslimin, yang ini muslimin, yang itu muslimin, bukan penakut, bukan pengecut. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita. Insya Allah Allah tetap menjaga negeri ini akan tetap aman, aman dan makmur, akan tetap kokoh tidak terpecah insya Allah. Walaupun sekian banyak. Musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, dan musuh negeri ini yang ingin menghancurkan negeri ini. Banyak. Mengapa? Karena mereka tidak suka melihat umat Islam demikian besarnya di negeri ini. Demikian amannya di negeri ini. Mereka nggak suka. Dan itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Walantarba Angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani terhadap kalian wahai kaum muslimin. Sampai kalian ikut agama mereka. Jadi jangan dikira. Ketika kita mencegah, ketika kita menasehati para teroris agar berhenti dari perbuatan mereka. Jangan dikira bahwa kita dianggap antek-antek Yahudi, antek-antek Nasrani. Salah. Masa jihad dilarang? Memang antek Yahudi. Terbalik. Wallahi demi Allah. Saya katakan dengan nama Allah. Kalau orang-orang kafir itu mau menghancurkan negeri ini, tidak mungkin mereka akan datang langsung berhadapan. Tak berani mereka. Pasti mereka akan pakai tangan-tangan kalian sendiri. As'alukum billah. Saya tanyakan pada kalian dengan nama Allah. Kira-kira yang bisa ditunggangi siapa? Siapa? kalau bukan mereka? Para pemarah. Siapa yang bisa ditunggangi kalau bukan mereka? Orang-orang yang merupakan kaum reaksioner. Yang gampang disulut, dinyalakan, yang gampang ditunggangi. Maka jangan heran kalau pemberontak di sana muslimin. Tapi siapa yang memasok senjatanya? Orang kafir. Entah Denmark apa mana saya lupa. Kok aneh? Enggak aneh. Karena dengan hancurnya negeri ini saling menumpahkan darah, mereka suka itu. Dari sini muslimin, dari sana muslimin. Sekali dayung, 20 terlampaui. Yang kalah penguasanya mereka senang, yang kalah rakyatnya mereka senang. Pokoknya yang penting banyak yang terbunuh kaum muslimin. justru yang kami khawatirkan bahwa para teroris itu menjadi kuda Troya. Yang ditunggangi oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya dan musuh kaum muslimin secara umum. Yang senang kalau kaum muslimin hancur. Yang senang kalau kaum muslimin terbunuh, terbantai, saling membunuh, bertikai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala dikatakan oleh sahabat yang mulia Muad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata beliau yadullah fawqal jamaah. Waman syadza la yubalillahu bisyududih. Tangan Allah di atas al-jamaah. Siapa yang memisahkan diri, maka niscaya Allah tidak akan pedulikan dia dengan kesendiriannya. Ini nasihat dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Dinukil dalam kitab al ibana Demikian pula disebutkan oleh sahabat yang lain tentang masalah al-jamaah. Jangan dikira Al-Husain Ibni Ali radhiyallahu taala anhuma tidak dinasehati ketika beliau berangkat ke Kufah. Dinasehati oleh sekian sahabat. Jangan, ini masa fitnah. Jangan, wahai cucu Rasulullah, ini masa fitnah. Bahaya. Tetapi beliau rahimahullah radhiyallahu taala anhu punya istihad lain. Berangkat dia dengan kelompok kecilnya. Maka jangan kalian berdalil. Hussein juga memberontak. Bukan memberontak. Beliau disurati dengan tumpukan surat. Datanglah kemari kami akan bayar engkau sebagai pemimpin kami sebagai khalifah. Dalam keadaan sudah ada khalifah ketika itu. Maka ketika beliau datang ke sana. Dianggap pemberontak dan dibantai radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Mudah-mudahan beliau syahid dengan istihadnya dan kesungguh-sungguhannya ingin menenangkan kaum muslimin, ingin menenteramkan kaum muslimin. Tetapi asyahid para sahabat yang hidup ketika itu menasehati beliau. Sahabat kibar seperti Abdullah bin Umar, seperti Abdullah bin Abbas menasehati, jangan. Ini masa fitnah, bahaya. Jangan. Ini masa fitnah. Mereka akan menyangka engkau begini, mereka akan menyangka engkau begitu, akan disangka memberontak. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula jangan berdalil dengan sahabat yang mulia Ibnu Zubair yang dibaiat hampir bersamaan sehingga beliau punya hujjah di Syam dibaiat Muawiyah di Madinah dibaiat Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma. Dua-duanya sahabat. Maka terjadilah fitnah. Karena ini khalifah, ini khalifah. Bukan bukan Muawiyah, Yazid. Di sana Yazid. Dibayat di sini itu pun barakallahu fikum setelah Muawiyah keliling bagaimana menurut kalian kalau aku membayat anakku Yazid sebagai penggantiku ditanya kepada fulan fulan fulan sahabat sebagian diam sebagian menyatakan apa keistimewaan anakmu di atas anak-anak kami? Begitu. Ala kulli hal. Qaddarallahu wa ma syaa terjadi. Di bayat hampir bersamaan, maka masing-masing merasa kami khalifah. Terjadilah fitnah. Terjadilah fitnah. Maka kalau engkau atau kalian wahai khawarij beralasan bahwasanya Ibnu Zubair juga memberontak, bukan memberontak maaf saja. Beliau dibayat bahkan bisa jadi sebagian ulama menyatakan beliau yang sah. dibayat lebih dulu. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu namanya fitnah. Tidak bisa kita salahkan yang ini, tidak bisa salahkan yang itu karena sama-sama dibayat dalam keadaan di sana waktu itu zamannya komunikasi tidak seperti sekarang mudahnya. Di sana dibayat, di sini tidak dengar. Kalau di sana dibayat. Di sini dibayat, yang sana tidak dengar, di sana dibayat, di sini juga nggak dengar. Maka terjadilah apa yang terjadi. Adapun kalian telah tahu bahwa rakyat Indonesia sudah mengakui penguasa yang sah dan benar-benar memiliki kekuasaan dan tentara, memiliki pasukan, memiliki kekuatan. Artinya sudah tidak ada pertanyaan lagi bahwa mereka adalah benar-benar penguasa. Maka terapkan semua dalil-dalil Sebaliknya, apa yang merupakan kelompok-kelompok kecil yang tidak memiliki kekuasaan, maka itu bukan penguasa. Seperti kelompok kecil di Cilengsi, Islam Jamaah, atau kelompok kecil tempat lain, Jamaah Islamiyah, atau kelompok kecil lagi bernama Khilafah Islamiyah. Walaupun kamu namakan khilafah, kalau engkau tidak memiliki kekuasaan, engkau bukan penguasa. Kalau bukan penguasa tidak bisa diterapkan semua dalil-dalil tadi. Dan ini berdasarkan fatwa para ulama sudah kita tanyakan keliling hampir 20 ulama ketika itu di masa-masa pemberontakan RMS di Ambon. Kita tanya, bagaimana bagaimana bagaimana? Ya, tetap bersama penguasa kalian, tetap bersama penguasa kalian. Qul Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah. Nasihat mereka terpakai. Berarti dalil-dalil ini ditetapkan, diterapkan kepada penguasa yang benar-benar penguasa. Adapun kepada pimpinan kelompok, pimpinan organisasi, pimpinan apalagi, dinamakan khalifah, dinamakan imam, kemudian dibaiat maka itu batil. Tidak sah. Mengapa? Karena bukan penguasa. Bagaimana mungkin penguasa kok ditangkap sama penguasa? Terus yang berkuasa yang mana kira-kira? Di penjara lagi. Katanya imam. Ikhwani muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan salah satu la tus'al anhum. Tiga golongan. Jangan tanya mereka. Maksudnya mereka akan mendapatkan kejelekan, jangan pedulikan mereka. Tiga golongan ini. Yang pertama rajulun faraqal jamaah wa asa imamahu wa mata asiyan. Seorang yang dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah kemudian bermaksiat pada penguasanya, artinya menentang penguasa wa mata asiyan dan mati dalam keadaan asi menentang penguasa latus al anhum jangan tanya tentang mereka yang kedua budak yang lari dari tuannya yang ketiga istri yang ditinggal suaminya dalam keadaan cukup maunahnya tetapi kemudian keluar tanpa izin suaminya latus al anhum jangan tanyakan tentang mereka Ikhwani fiddin azakumullah karena memang naudzubillah mereka yang memisahkan diri dari jamaah mata mitatan jahiliyah kalau mati maka matinya mati jahiliyah la tusalanuhum sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit dan ini bukan kata saya juga dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu ketika beliau menaiki tangga masjid Damaskus, beliau melihat kepala-kepala manusia yang diletakkan di tangga sengaja oleh penguasa ketika itu agar menjadi pelajaran buat yang lain. Jangan berani-berani memberontak. Beliau salat dua rakaat, kemudian keluar lagi melihat kepala-kepala tadi menangis. Yang mendampinginya adalah Abu Ghalib rahimahullah. Mendampingi beliau Abu Umamah. Melihat beliau menangis bertanya. Mengapa engkau menangis? Kata Abu Umamah, lihat. Lihat kepala-kepala ini. Syarrul qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Dia jelek sekali julukan-julukannya. Pertama dikatakan sejelek-jelek bangkai di bawah, na bawah naungan langit. Kedua dikatakan dengan kila benar anjing-anjing neraka. Maka Abu Ghalib heran. Kalau memang ini anjing-anjing neraka sejelek-jelek bangkai, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau nangis? Ya biarin saja di pantai. Memang pantas di pantai. Kecuali kira-kira itu maknanya. Walaupun beliau hanya berkata dengan kalimat, tetapi engkau mengapa menangis? Dijawab, aku menangis. Karena mereka tadinya muslimin bersama kaum muslimin. Kaifa fa'ala bihimu syaitan. Bagaimana syaitan mengajak mereka, menyeret mereka sampai menjadi sehina ini diakhiri kisah ini dengan pertanyaan Abu Ghalib. Atasma min Rasulullah SAW? Apakah engkau mendengar beritanya dari Rasulullah SAW? Kata Abu Umamah, kalau aku inlam asma min Rasulillah, idan ana jari. Kalau aku tidak mendengar dari Nabi SAW, kalau begitu aku terlalu lancang, aku terlalu berani. Aku mendengar dari Nabi, Ghairu marra wala marratain wala salasa wala arba'a wala khamsa wala sitta wala sab'ah. Aku mendengar dari Nabi bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan lima kali, bukan enam kali, bukan tujuh kali. Disebut sampai tujuh kali. Artinya sering sekali mendengar Rasulullah SAW akan datang kaum yang begini-begini. Akan datang kaum yang begini-begini. Sering digambarkan Rasulullah SAW. Maka riwayat ini banyak, bukan hanya dari Abu Umama, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika muncul Khawarij, kata Ali, perangi mereka. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan akan muncul satu kaum yang membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Lau adraknahum Nahum. Kalau aku sempat temui mereka, aku akan perangi mereka. Kata Nabi SAW. Maka kata Ali, aku akan perangi mereka. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashrah. Aku akan perangi mereka hingga tidak tersisa sepuluh orang pun. Diperangi. Siapa pasukannya? Para sahabat muhajirin dan ansar. Maka wahai ahli sunnah, wahai kaum muslimin, wahai pengikut para sahabat, wahai pengikut para salafus saleh, pengikut muhajirin dan ansar, hendaklah kita mendukung Ali bin Abi Thalib dalam memerangi Khawarij dan mendukung seluruh para penguasa dalam memberang, memerangi pemberontak. Jangan justru simpati. Kasiannya, saya ikut berbela sungkawa. Ikut mengantarkan jenazahnya, ikut mendatanginya dan sebagainya. Masya Allah. Kenapa? Saya simpati. Simpati. Kamu nggak tahu mereka penjahat? Ikhwan Kalau dihitung korbannya yang muslim berapa? Loh tapi itu kan maksudnya orang kafir. Maksudnya bainak wa baina rabbak. Maksudnya antara kamu dengan Allah. Tapi kenyataannya kamu membunuh muslimin. Berapa yang mati? Berapa yang mati di sana? Berapa yang mati di sini? Taib. Hitung. Kalau kamu punya lima nyawa, kamu dibunuh semua. Ini karena kisos dengan ini. Bunuh lagi untuk yang itu. Bunuh lagi untuk yang ini. Bunuh lagi untuk yang ini. Satu kaum muslimin dibunuh. Kata Allah, Man qatala mu'minan muta'amidan. Fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Maka dia kekal dalam neraka jahannam. Ancaman. Ancamannya demikian. Ya. Diancam dengan neraka jahannam. Khalidan fiha. Mengerikan sekali ancamannya. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qisas. Inna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah itu ada kehidupan. Artinya kalau seorang yang membunuh, dibunuh dia. Hukumnya dalam Islam. Kamu membunuh, kamu dibunuh. Bunuh satu, dibunuh dia. Lah kira-kira kalau dibunuhnya banyak, bagaimana? Terlalu kecil. Satu kali bunuh itu. Satu kali mati. Kurang rasanya. Kok simpati. Para sahabat muhajirin dan ansor di belakang Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Sampai kemudian kata Ali, cari orang yang dimaksud. Rasulullah SAW menggambarkan orang tersebut memiliki daging tumbuh di ketiaknya. Julukannya di Sudaya. Di Sudaya itu pemilik Sudaya. Jadi itu seperti tetek perempuan di ketiaknya. Kata Ali bin Abi Thalib, aku yakin mereka yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Cari. Ketemu. Ya Amirul Mukminin, ini orangnya. Dilihat ciri-cirinya persis, maka beliau bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah kita memerangi orang yang tepat yang memang harus diperangi. Kalau mau lihat keadaan mereka, Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka itu kuning badannya karena kurang tidur, sering salat malam. Kurus karena mereka berpuasa terus setiap siang hari. Sampai ketika ada budaknya, budak mereka yang dihukum mati tadi, dipanggil. Kamu bagaimana pendapatmu tentang Tuhanmu? Wallahi, saya melayani beliau sekian tahun. Enggak pernah kami menyiapkan makan di siang hari dan nggak pernah menyiapkan tempat tidur di malam hari. Selalu puasa terus menerus dan selalu qiyamul lail terus menerus. Wah berarti hebat ibadahnya. Bukan hebat ulu. Ulu itu ekstrim. Kata Nabi, siapa yang sholat terus menerus? Siapa yang katanya mau puasa terus menerus? Aku sholat dan aku tidur. Aku berpuasa dan kadang aku berbuka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Ini kebablasan mereka. Dan itu disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat akan muncul satu kaum salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi yakhrujuna minal Islam. Namanya yakhruju sahmu minar ramiyah. Keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Tembus. Karena terlalu ekstrim. Terlalu berlebihan. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Sehingga sebagian ulama mengatakan mereka kafir. Ikhwanimudina'azakumullah. Jangan anggap remeh kesesatan khawarij. Jangan anggap kecil kesesatan mereka. Tapi kan yang diperanginya memang orang-orang fasik. Apakah orang fasik halal darahnya? Jangankan orang fasik. Rasulullah SAW ya, dituding-tuding oleh cikal bakal khawarij. Dituding wajahnya dengan kurang aja. Oleh cikal bakalnya khawarij ini. Itu Dhul Khuwaisirah. Ya Muhammad, adil. Wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Engkau tidak adil. Engkau tidak membagi pembagian pampasan perang sesuai dengan apa yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Kata sahabat, ya Rasulullah, biar aku bunuh orang ini. Kata Nabi, jangan. Ya. Jangan. Padahal sudah kufur ucapannya, kufur. Siapa yang menuduh Nabi tidak adil, kufur. Sehingga Nabi menyatakan, "Faman in lam a'adil. Kalau aku dianggap tidak adil, siapa yang adil? Siapa? Kalau Rasulnya nggak adil, siapa lagi yang akan adil? muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan selalu dan sering Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Ketika ada yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur dari munafik. Kata sahabat, da'ni aktuluh. Biar aku bunuh dia. Jangan. Nanti mereka akan bicara bahwasanya Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Khawatir. Sebagian orang salah paham. Kalau ini dibunuh, berarti dia membunuh saudaranya sendiri. Khawatir salah paham manusia. Itu dalam keadaan kelihatan ucapan-ucapan kufurnya. Ikhwani fiddin, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan kedua kita yaitu tentang hendaklah kita bersama jamaah dan kita mempertahankan al-jamaah karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Ini perintah sunnah bukan karena pimpinannya si fulan atau si alan, bukan karena merah atau biru atau kuning saya nggak peduli. Ini agama. Siapapun pemimpinnya, kalau dia muslim, kalau dia dalam keadaan benar-benar muslim terbukti dari salatnya, Bahkan digambarkan dalam hadis yang sahih, yakunu umara talinu lahumul julud wa la tatma'innul qulub. Akan terjadi nanti penguasa-penguasa yang kulit-kulit kita mulus tetapi hati tidak tenteram. yakunu umara, kemudian terjadi umara. Penguasa-penguasa yang tashma'izu minhumul qulub yang hati gemetar. Wataksyairu minhumul julud. Yang bulu kuduk berdiri. Faqala rajulun berkata seseorang, Ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, tidak kita perangi saja mereka ini? Qala la aqamu fikumus salah. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. La maakumus salah. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Ingat-ingat itu. Hadis ya. dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan diriwayatkan akan muncul penguasa. Qulubuhum qulubu syayatin. Hati-hati mereka, hati-hati setan. Fi jusmanil ins di tubuh-tubuh manusia. Tubuhnya tubuh manusia, hatinya hati setan. Ya Rasulullah, apalah nuqatiluhum? Tidakkah kita perangi mereka semua? Kata Nabi, jangan. Jangan. Selama mereka masih sholat. Jangan. Selama mereka masih memiliki tanda-tanda keislaman, sabar. Sabar. Yang dinasehatkan adalah sabar. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami nggak bertanya penguasa yang begini dan begitu, yang baik-baik. Kami nggak nanya. Wajarlah kami akan taati mereka. Walakin man fa'ala wa fa'al wa dzakara syarr. Tetapi kami tanyakan adalah yang berbuat begini dan begini dan begini. Disebutkan kejelekan, kejelekan, kejelekan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ini buat jawaban kita juga. Wattaqullah wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kepada Allah, dengarlah dan taatlah pada mereka. Ikhwani fiddina azakumullah. Demikian pula ketika mereka bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana kalau begini, kalau begitu? Jawabannya hampir sama. Isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Dikeluarkan oleh Muslim, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Abi Asim dan lain-lain. Sabarlah. Sampai kalian bertemu aku di telaga haud dalam surga nanti. Tapi pertanyaannya, kenapa Ustaz? Kok kita disuruh sabar dengan kedoliman-kedoliman? Ini berbeda. Dengan perkara-perkara yang kita ketika melihat kemunkaran fal yughayyirhu biyadi. Kalau ada kemunkaran rubahlah dengan tangannya. Kata para ulama, rubahlah dengan tangannya kalau engkau memiliki kekuasaan. Seperti bapak pada anaknya, cewek dengan tanganmu. Suntik telinganya. Awas kalau sekali lagi kamu harus seperti itu. Atasan pada bawahannya. Penguasa pada rakyatnya. Sedangkan kalian rakyat mau mengingatkan penguasa. Apakah seperti itu caranya? Tidak tepat. Tidak tepat. Kamu, sesama kamu saja, sesama rakyat. Hanya saja kedudukannya beda. Kemudian kamu maki-maki dia kamu memang tahu, kamu memang gini. Apakah dia akan terima? Nah, terima itu cara yang tidak hikmah sama sekali. Cara yang tidak hikmah. Apalagi penguasa yang menguasai negeri ini menguasai menguasai kaum muslimin. Diajarkan caranya oleh Nabi SAW. Man yansah lidi sultanin falyakhud biyadi. Ini Nabi mengajarkan. Siapa yang menasehati di sultan, menasehati orang yang punya penguasa, kekuasaan, khutbiya di hendaklah ambil tangannya mana ambil tangannya adalah langsung face to face empat mata nasihati dia wa in sami'a minhu kalau mendengar dari kamu itu yang diharapkan wa illa fala alaik kalau tidak mau mendengarmu maka engkau tidak dosa engkau sudah menyampaikan kembali pada tujuan semula keikhlasan terjadi pada Kembali pada tujuan semula. Keikhlasan ingin menasehati dia. Nasihati. Kalau bisa. Dia mendengar. Itu kita harapkan. Kalau enggak, selesai. Mengapa? Yang penting saya sudah sampaikan. Urusan dia dengan Allah, urusan saya dengan Allah. Ketika ditanya apakah kamu sudah sampaikan, sudah ya Allah. Sudah aku sampaikan. Dan dia pun akan ditanya, alam ya'tikum nadir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Maka penguasa tadi nanti di hadapan Allah tidak akan bisa menjawab kecuali bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, telah datang pemberi peringatan pada kami tetapi kami mendustakan. Itu saja, qiyamul hujjah. Tetapi kalau engkau berbicara di mimbar di hadapan manusia, di hadapan rakyat, bahwa penguasa zalim, penguasa begini, penguasa begitu, apa itu nasihat? Wallahi itu bukan nasihat. Itu namanya ta'yir. Itu provokasi. Bukan nasihat. Tidak memperbaiki, tetapi akan merusak. Tidak menambah kebaikan, tetapi menambah kemunkaran. Ikhwanifiddin. a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam In umira alaikum abdun habasyun mujadda' fasma'u wa ati'u. Kalaupun yang memimpin kamu adalah seorang bekas turunan budak. Karena kalau masih budak tidak boleh jadi pemimpin. Maka yang dimaksud abdun habasyi adalah dari turunan budak. Orang rendahan. Habasyi dari Ethiopia. Mujadda' terpotong hidungnya. Cacat. Fasma'u wa ata'u tetaplah kalian dengar dan taat. Selama mereka memimpin kalian dengan kitabullah. Dengan dalil, dengan Al-Quran. Maka ini dalil bahwa apa yang ma'ruf kita taati. Bagaimana kalau perintahnya kemunkaran? Jangan ditaati. La ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Tetapi jangan kau lepaskan tanganmu dari ketaatan. Jangan lepaskan tanganmu dari bayat. Paham? Bedakan antara keduanya. Ya. Tidak mentahati perintah yang ini dengan lepas dari ketaatan berbeda. Perintah untuk bermaksiat tidak. Ya. Kerjakan maksiat tidak. Allah melarangku. Disuruh kebaikan, iya. Kami siap. Kami taati. Ya. Ikhwan Alhamdulillah apa yang diperintahkan pada pemerintah kita adalah ketertiban, keamanan, kemakmuran, kebaikan. Siapa yang dilarang, yang ditangkap, yang pencuri, perampok, narkoba, kejahatan-kejahatan semua. <laughs> Maka sesungguhnya barakallahu fikum, mereka dengan kekuasaannya dan para ulama, para asatidah, para dai, para ustaz dengan ilmunya, dengan ilmu agama mengajarkan agama akan klop ini menghukum agar mereka jerah, yang ini menyampaikan dalil agar mereka takut kepada Allah SWT. Sehingga mereka yang imannya sudah tinggi takut pada Allah Subhanahu wa taala, yang masih lemah-lemah takut sama senjatanya para tentara dan polisi. Kan begitu. Sejalan. Ikhwan kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi ketiga billahi taala setelah salat asar setelah taufiq afiyah wal hidayah rahmah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh